Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Asia TV One Titian Kolbi yang dirahmati Dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat Dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. sekali saya Siti Kirani kembali hadir jumpai anda di pagi ini Dan pemirsa di rumah tentunya Dan Alhamdulillah saya sudah bersama dengan Ustaz Taufikur Rahman yang selama satu jam ke depan insya Allah akan membahas tentang rumah dalam nuansa Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Ustaz ini, rumah dalam nuansa Islam. Nyinggung saya nih nggak pernah di rumah. <laughs> Tapi dalam rangka dakwah ya Ustaz ya. Iya. Kan yang penting dari Pondok Indah ke Duren Tiga, di Duren Tiga ngelihat orang sedang ukur, terasa indah berumah tangga kalau semuanya pada akur. <laughs> Amin seperti ibu-ibu ini yang akur dan kompak sekali ya Ustaz warna pink pagi-pagi langsung pada melek nih Bu <laughs> kayak milkshake strawberry Ibu asalnya <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu <laughs> sehat semua Bu Alhamdulillah dan ini adalah ibu-ibu dari jemaah masjid Baitus Salam ketemu lagi ya Bu ya Sehat ya Bu, Alhamdulillah. Tapi kok kayaknya kurang ini ya Bu ya, kurang anggota kayaknya Bu yang datang ya. Oh, <laughs> iya kebagian deh nanti ya. Baik pemirsa di rumah, Insya Allah sama satu jam kita akan membahas rumah dalam nuansa Islam. Nah, kalau kita pergi ke masjid Nabawi, ibu ada yang sudah pernah? Ya, ke masjid Nabawi, ke makam Rasulullah. Itu ya Ustaz, itu kan rumah Rasulullah ya Ustaz sampai Nabi menyebutkan mhm. lewat bahasanya mhm. antara mimbarku baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Iya. Di antara mimbarku berarti yang kalau kita ini saya cerita begini mudah-mudahan dengan harapan yang sudah biar bisa balik lagi. Amin. Yang belum syukur-syukur termotivasi iya, biar bisa sampai ke sana ya. Amin, amin. Nah, jadi di situ sampai Nabi memberikan garansi hmm, hmm. di antara mimbarku hmm. dan di antara rumahku yang sekarang jadi makom Nabi, iya. Raudhah min riyadil jannah adalah taman daripada taman surga surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai begitu bahasanya. Iya. Makanya Nabi menyebutkan di situ berarti yang Nabi tempat tinggal uh. kondisi rumah Nabi sesuai dengan tema kita uh ya rumah, rumah dalam nuansa Islam, Tapi Nabi memberikan garansi buat rumahnya baiti Nabi Rumahku adalah surgaku. Malu Ustaz saya kalau ke sono rumah Nabi kecil banget, rumah kita gede ya Bu ya, gede-gede <laughs> malah Ustaz Masya Allah. Iya. Tapi subhanallah ya dengan rumah sekecil itu eh, Nabi Rasulullah saw Alaihi Wasallam bisa menyebutkan baiti janati. Betul. Tidak, tapi tidak menjamin berarti usah kalau yang rumah yang besar, lapang itu misalnya jadi surga ya. Enggak yang kecil pun bisa ya Ustaz. Ya, subhanallah. Silakan Ustaz Iya, makanya di dalam keterangan agama kita sampai Nabi menyebutkan empat macam yang merupakan kebahagiaan buat yang mempunyai rumah ya baik ibu, saya, Mbak Cece, semua pemirsa TV One yang ada di rumah, yang pertama katakan jeng Nabi, baitun wasi'un. Apa? Rumah yang luas. Di sini kalau kita lihat secara letter letterlek hadisnya atau secara bacaan berarti terjadi kontradiksi dong dengan yang tadi kita awali perjumpaan ini dengan cerita rumah Nabi yang kata bacanya sangat kecil dan memang sejarah membuktikan memang kecil. Tapi yang dimaksud di sini bukan luas tanahnya gitu. Yang kebetulan memang ibu misalkan di sini udah kebetulan memang rumahnya ya ada di setiap tempat. Kemudian mentereng pada bertingkat, mobilnya berderet pada mengkilat, duitnya saking banyak ngitung sampai berlipat-lipat, sampai dan alis istrinya sampai ngejepat karena kebetulan banyakkan pakai sifat dan kebetulan namanya empok ibu Enggak ya. Nah, kalau misalkan yang begitu adanya syukuri, alhamdulillah. Amin. Tapi yang dimaksud di sini luas ya Bang Ida Nabi menyebutkan hati yang betul-betul yang mempunyai itu luas. Mana lagi di antara kata kanjeng Nabi yang dimaksud kebahagiaan buat yang punya terhadap rumah yang nuansanya Islam, sirajun lamia. Rumah yang di dalamnya memancarkan siraj. Siraj itu kalau makna aslinya lampu makna aslinya kalau kita lihat di kamus. Ya, lamia. Lami ini aricak Sunda mas serap. Kalau tadi seperti ya, kasusnya sebut ya ulasari kunawan serap gitu. Ibu ya orang Sunda tuh dia. Ya, apa? Silau. Betul Ibu ya? Eh, eh. Nah, di sini rumah yang memancarkan apa? Pancaran cahaya yang lami, yang berseri-seri yang berkilau-kilau, berserau. Yang bagaimana? Di sini maksudnya bukan berarti itu rumah dari depan sampai belakang diisi lampu semuanya. Ya walaupun ya kita nggak munafik setiap rumah butuh lampu. Tapi yang makna sebenarnya dalam hadis ini rumah yang memancarkan cahaya yang bersilau, yang berseri-seri, yang di dalamnya kalau kayak kerelasikan lagi dengan bahasa Nabi sampai Nabi mengingatkan boleh dikatakan ini hak rumah yang kita tempati ada haknya loh. Jadi yang kita sembarangan tempatin doang bisa tidur di dalamnya, kita bernaung nggak kehujanan, nggak kepanasan dalamnya, tapi ada haknya. Yang kalau bahasa Nabi lewat keterangan hadis yang lain menyebutkan nawiru manazilakum bikiraatil qur'ani والصلاة Allahnya malu-malu <laughs> Kenapa Bu? Bu, kalau di Mesir Di Mesir Mesir Ibu <laughs> ya Itu kalau orang baca Jangan kata baca hadis panjang Baca ayat Baru ta'awuz بالله من الشيطان الرجيم itu yang Allah udah berbutan itu Tadi Ustadz baca panjang hadisnya Ramanya Allahnya masih malu-malu Kayaknya masih aci diulang lagi nih ya <laughs> Ya, ulang lagi ya bacanya ya Boleh, boleh manazilakum Bikraatil Qur'ani والصلاة الله ده jadi kayak di Mesir <laughs> Makanya Nabi mengingatkan lewat bahasanya dengan begitu tegas yang dimaksud cahaya yang berkilau, cahaya yang berseri, yang silau, yang bagaimana di dalamnya yang mempunyainya memberikan hak rumah itu sendiri. Apa kata kanjeng Nabi? Nawiru terangilah rumah-rumah kamu sekalian atil Quran dengan di dalamnya kamu memperbanyak bacaan Al-Qur'an dan sholat sunnah atau salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz kan kok misalnya kita ada pengajian di rumah itu malah harus kita sambut dengan baik ya Ustadz antusias ya suka harus Ustadz kalau misalnya pengajiannya sekarang begini ya, ya. ini nggak munafik uh -uh. ya bukan berarti ini dalam artian ketika nggak menjamin loh rumah yang gede iya. tapi kadang-kadang pernah kita mungkin ibu pernah mungkin ngalami sepanjang kita hidup rumahnya padahal biasa rumahnya ya apa boleh dikatakan sederhana tapi kenapa begitu kita masuk nyaman tentram kadang-kadang ada juga kita nemukan rumahnya wah udah kayak gedung hmm. tapi kok kalau bahasa orang ya sini ya eh, daerah kamu apa nih bu <laughs> dia kadang-kadang kok juga samun, gersang. Iya, nah ini iya, enggak. Iya. Betul, betul. Ya enggak betul. munafik tuh, sekarang iya. begitu. Iya, kadang juga kalau kita, kita masukin rumah gitu ya, kadang kok kayaknya memang panas cuaca di luar, tapi kok kayaknya enggak apa ya bikin kitanya jadi kayaknya enggak enggak nyaman gitu. Benar, iya. saya juga pernah ngalamin itu. Tapi ketika masuk ke rumah yang sederhana, tapi kok kayaknya ada merasa kayak rumah sendiri gitu iya. ya, Ustaz ya. Kalau bahasa kerennya sekarang, Mbak, sering orang ngucap, energi positif cukup." Oh, oh, oh. ya, <laughs> energi positif katanya. <laughs> iya. Nah kita kambing besar karena iya. energi positif kayaknya mau lewat sebentar lagi. Iya. Pak Dilara. Ah, <laughs> kita iya. akan kembali pemirsa tetap di titian kolbu. Insya Allah. jika kita berbicara mengenai rumah dalam nuansa Islam, harusnya rumah itu dipakai untuk selalu ibadah ya Ustaz ya. Berzikir, bersalawat, membaca Al-Quran gitu. Nah, Pak, sering banget kok misalnya rumah itu dipakai pengajian juga ya Ustaz ya, bagus sekali ya. Sampai-sampai, tadi kan hadisnya sudah seukum mukakan, hmm. jadi dari hadis itu mafhum mukhalafahnya alias eh, apa konklusinya jadi kita jangan hanya tinggal bisa nempati numpang tidur di rumah kita gitu kan. Dalam artian nggak menghindarkan dari panas, kehujanan. Jadi ada haknya. Bahkan Nabi menyinggung juga lewat keterangan hadis yang lain, janganlah kamu jadikan rumah kamu kelak menjadi ku kober, kuburan. Gitu. Yang bagaimana? Ya, nanti di hari kiamat jadi rumah-rumah orang yang beriman Yang haknya diberikan Itu akan memancarkan cahaya Lah otomatis cahaya itu nggak akan ketukar, akan kembali kepada yang mempunyanya. Namanya sampai Nabi menyinggung, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Kuburan gimana? Nggak ada kedengeran, sepi, perdengarkan ayat suci Al-Quran. Bahkan Nabi di dalam sejarah keterangan yang soheh dalam mengerjakan gabliyah subuh itu Nabi selalu sampai Nabi membahasannya Rokatail fajri khairun minat dunia wa ma Dua rokat kita kerjakan sebelum melaksanakan subuh alias pada subuh lebih after beserta dunia daripada dunia beserta isinya. Dan dalam sejarah Nabi selalu mengerjakan mengerjakan sunnahnya di rumahnya baru berangkat ke masjid rumah ingin dipakai ibadah. Tapi kalau zaman sekarang Ustaz, rumah tuh seakan-akan mas kayak hotel gitu. Jadi datang, tidur, mandi, balik ke eh, pergi lagi, Ayan. pergi lagi gitu. Jadi emang memang hanya untuk tempat singgah Ustadz ya. Itu sayang sekali ya. Itu serasa buat mereka yang nggak ngaji kepikiran kaum <laughs> ya, Kalau yang ngaji kita Kalau nih iya. nonton ini langsung Allah. deh buru-buru deh iya. rebutan. Ayo rumah saya aja deh buat pengajian rumah saya. Iya. Karena ada bu saya sering menemukan gitu. Ayo ngaji di rumah ini. Ah enggak ah, repot nanti nggak ada pembantu nggak ada yang beresin gitu. Aduh padahal sayang sekali ya Ustadz ya. Sayang. Gitu. Baik tapi kayaknya kalau ibu-ibu yang di sini ya Subhanallah kalau pengajian di rumah ibu ini hayu siap. Mau makan saya bikinin makan. Mau pulang silakan ya Bu ya. Ikan bawal dalam kuali. Ikan bawal dalam kuali. Ada yang jual kita beli. Ya. <laughs> silakan Ibu ada yang mau iya. bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri. Ya Ibu, silakan. Ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak Ustadz. Ya. Mengenai orang membangun rumah. Hmm Eh, zaman sekarang ini banyak sekali orang yang mengikuti dengan tata cara feng shui. Ya. Misalnya apa eh, tangganya itu harus dihitung berapa eh, pintunya menghadap kemana. Itu bagaimana dengan agama menurut agama Islam? hanya demikian. Terima kasih. Ya. ya. Langsung baca ya. Baik Bu Endri yang bertanya juga kepada para ibu sekalian ada di sini, pemirsa TV yang ada di rumah. Jadi sejauh secara objektif kalau kita percaya dengan demikian di saat percaya demikian kita telah memposisikan Allah sejajar atau nomor dua dari yang itu ketika berbicara tauhid kita punya keyakinan begitu maka hukum agama memponis sudah jatuh kepada syirik berbicara syirik dalam bahasa Al-Quran begitu tegas Allah menjelaskan Inna syirka la zulmun abi Sungguh syirik merupakan dosa yang sangat besar eh, Jadi kalau misalkan percaya dengan yang begituan Lain kalau misalkan percaya begini Begitu besok mau bangun Malamnya atau seminggu sebelumnya kita istikharah Berarti ketika kita istikharah kita melaksanakan sholat kan bu Yang kita minta siapa itu? Allah timbul keyakinan dalam hati, oh, udah mulai hari ini. Silakan. Tapi kalau membeda-bedakan lantas percaya dengan begituan, apapun jenisnya, siapapun orangnya, lantas kita apa ada timbul keimanan, timbul apa namanya terprovokasi dengan demikian, berarti paling nggak kita mem, paling tidak kita mensejajarkan dengan hal itu Allah menjadi sejajar atau menomorduakan Allah hukumnya syirik datang sebelum itu kepada dulu namanya dulu istilah kampungnya dukun sekarang terus berubah menjadi paranormal berubah lagi guru spiritual <laughs> berubah lagi orang pinter <laughs> ya, ya kan itu pak gitu yang padahal intinya itu juga Nah abang udah ketahuan mana sejak kan datang kepada begituan namanya dari namanya dukun dukun duduknya enggak tekun Nah, jadi gitu ya, Bu. Saya kembali kepada pertanyaan Ibu, dijawab percaya begitu hukumnya nggak boleh. Gitu. Semua adalah kalau merujuk kepada bahasa Nabi, jadikanlah kalau bahasa Nabi hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Man kana khairun min amsihi fahuwa rabi. Dia yang hari ini lebih baik dari kemarin itulah orang yang beruntung. Begitu. Gitu. Baik diniatkan Begitu itu ya, ya, Ustaz, ya. Iya. Lebih baik diniatkan ya bikin rumah untuk ibadah ya Ustaz ya. Jelas. Betul. Nah. Jadi nggak usah lagi Bu kalau bikin tangga 20 juga capek Bu naiknya Bu. <laughs> Saya makanya di atas aja Bu gak ke bawah-bawah. <laughs> Mesti dihitung tangganya Ustaz. Iya. <laughs> iya deh baik silakan Ibu. Mau bertanya lagi? Ada lagi. Ya. Ibu silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Zuraida Jamaris. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Bagaimana dengan rumah seorang Islam yang di dalam rumahnya terdapat banyak patung-patung. Hmm. Apakah benar rumah tersebut tidak didatangi oleh malaikat? Yeah. Yang kedua, sama itu. Ada seorang seniman sedangkan hmm. dia beragama Islam. Yeah. Kehidupannya sehari-hari tergantung dari mematung. Hmm. membuat patung. Sedangkan kerja yang lain dia tidak menguasai. Yeah. Bagaimana dengan hukumnya? Eh. Dalam Islam. Yang pertama, ya rumah yang di dalamnya ada patung. Memang ya saya nggak bisa untuk mengatakan tidak ada keterangan hadisnya. Yang dimana bait rumah yang Allah boleh dikatakan malaikat pemberi rahmat nggak turun ke rumah itu, rumah yang di dalamnya ada patung dan anjing. Begitu keterangan hadisnya. Gitu. Walaupun dari hadis ini ketika kita berbicara istinbat hukum fikih harus kita terima dulu yang namanya fikih itu adalah lapangan ikhtilaf lapangan perbedaan pendapatnya para ulama jadi ada dua kaul kaul yang tetap menyatakan pokoknya patung apa aja nggak boleh gitu loh itu yang mengedepankan yang fanatik nah juga ada kaul yang berpendapat enggak di sini yang betul-betul kira-kira itu patung utuh utuh dari dari atas dari pala utuh seutuhnya baik itu manusia maupun patung opa binatang yang sekira-kira Allah menaruhkan ruh bisa hidup menyerupai manusia misalnya Ustaz ya, pokoknya ya, Pak menyerupai manusia ya. termasuk binatang ya. yang utuh yang kira-kira ditaruhkan ruh ya. dia akan hidup nah pendapat ini berarti menyebutkan seandainya patung itu hanya separuh apakah cuma kepalanya atau hanya badannya atau kakinya nggak ada makanya di pendapat ini yang kedua diperbolehkan nah makanya apa namanya oleh oleh apa namanya pendapat yang kedua ini model kayak putu itu nggak mungkin sana ditaruhkan lu bisa hidup karena tipis nah itu diperbolehkan jadi itu gitu bu yang saya ketahui gitu lantas yang kedua yang memang profesinya ya tentu membuat patung jadi gitu ya nah dia harus mengetahui jadi eh, dalam artian bukan berarti karena muda profesi dia. Kalau misalkan dia nggak kerjakan begitu mata pencariannya itu usaha yang halal kok dalam artian. Nah, karena ketika dia melakukan demikian itu dia harus betul secara hukum yang tadi di awal tuh kaitannya. Kalau misalkan ini kedua pendapat yang tadi itu menjadi lapangan perbedaan pendapatnya para ulama. Kedua-dua dipakai gitu mereka yang betul-betul fanatik memakai yang pertama pokoknya patung apa aja nggak boleh gitu yang kedua kita lihat kondisinya nah jadi seandainya dia profesi sebagai seniman pemahat gitu ya nah karena dia mengerti silahkan mau dipakai yang mana kalau misalkan dipakai kedua berarti tetap masih memakai ada lagi karena ada juga nih yang berpendapat oh Ustadz kan pelarangan patung di zaman Nabi karena itu menjadi sesembahan hamba berhala. Nah, berhala. Gitu. Memang ada juga pendapat yang menyebutkan Oh, kalau sekarang kan patungnya kita niat bukan untuk menjadi sembahan. Makanya ada ulama yang memperbolehkan. Begitu. Iya. Begitu, Ibu. Iya. Bisa dipahami ya? Iya. Berarti bagaimana tergantung kitanya juga ya ustadz? Iya Kayak misalnya kita datang ke satu rumah Terus si tuan rumah gini Terus sejak ada patung itu Rezeki nah, saya meningkat Kayak gitu itu ya Ustaz ya Nah ini iya, seringkali iya. saya mendengar juga gitu kayak sejak ada patung ini. Ini bohong kiri. Iya bohong Waduh, kiri. Waduh ini saya punya pohon ini, ini bohong kiri. Nggak boleh. Iya nggak boleh balik lagi ya ketahui kita ya. Iya. Nah uh, Ustaz. Baik. Sering juga saya kalau misalnya ada acara syukuran rumah ibu sering diundang ya Bu ya? syukuran rumah Ibu Anu, Ibu Anu gitu. Bahkan juga ada yang ngundang anak yatim gitu. Apakah memang seperti itu cara kita mensyukuri memang rumah baru gitu Ustaz atau memang itu hanya tradisi saja? Kita akan jawab Ustaz tapi oh, gitu. sebelumnya <laughs> kita akan baik, dulu. Baik. Dan kemauan pemirsa kita yang kebuatkan kembali setelah yang satu ini dari pertanyaan ibu-ibu yang hadir di sini. Tetap bersama kami. Insya Allah. lagi pemirsa di Titian Kolbu dan kita masih membahas rumah nuansa islami Tadi sempat keputus ya Ustaz ya mengenai pertanyaan dari saya Cara kita bersyukur menempati rumah yang baru Kita bikin pengajian, kita bersalawat Bahkan ada juga membaca surat yasin Itu apakah memang eh, yang diharuskan atau memang hanya tradisi Atau memang cara kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan Ustaz eh, Jadi secara objektif Tadi kembali ke awal Bukan hanya rumah baru maupun rumah lama itu ada hak yaitu banyak memperbanyak baca Al-Quran dan sholat sunnah dan sholawat dan memang ada juga keterangan hadis Nabi di mana yang orang yang baru menempati rumah dianjurkan supaya yang empunyanya juga yang ada di dalamnya terhindar dari mara bahaya baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan yang kelihatan mara bahaya apakah mobil dicuri orang ataukah terjadi garong ya pencurian itu yang kelihatan yang nggak kelihatan istilah anak muda kan suka sering nyebut beli salak kecilandak awas lu tinta gue ditolak dukun bertindak tuh gitu ya ini mana ada yang model begitu itu nggak kelihatan nah nabi menganjurkan bahasa nabi maka di awal menempati rumah itu maka khotamkanlah selesaikan surah al-baqarah 286 ayat tuh nah lantas ketika merealitakan mengaplikasikan daripada sunnah-sunnah ini, silahkan kita ukur kemampuan kita. Alhamdulillah, usaha suami lagi meningkat, rezekinya lagi ada. Ah, undang sanak famili yang dekat, yang jauh, tetangga sebagai media ta'aruf. Kira-kira kalau kita kumpul begitu Ibu, itu makin akur, makin rempuk apa makin gotok-gotokan Ibu? Makin akur. Nah, jadi untuk hal begitu jujur nggak ada perintahnya, cuman kita lihat kemampuan iya, kita. Silaturahim. Nah, lah ketika itu bagus, imbasnya ketika Ibu, Ibu makin akur, makin silaturahim terjalin, teruskan, lanjutkan. Begitu. Ya. Bu, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, iya, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suroso. Ya Ibu. Saya akan bertanya Pak Ustadz. Silahkan. Hmm, eh, bolehkah suami yang berpoligami itu menempatkan istri pertama dan istri kedua dalam satu rumah? Iya. Kita gitu aja. Iya. iya. Kapan adanya malu-malu Bu? <laughs> Iya. Ya di dalam Al-Qur'an saya enggak enggak enggak enggak betul-betul menafikan. Memang ayatnya jelas itu Jadi ya an ayat ke tiga Allah dengan begitu gamblang bahasa Qur'annya sampai dua tiga walaupun ada walaupun memang itu adalah laksana kalau boleh saya analogikan emergency exit. Gitu. Ih. Kalau di pesawat ada emergency exit kan? Apa sekonyong-konyong boleh kita buka, Bu? gitu kan nah dalam artian makanya walaupun dalilnya ada tuh emergency exit jangan penghasilan sehari cuma 15 ribu punya istri sampai tiga bingung ngecaknya ya, <laughs> gitu ya berarti kan tuh kemampuannya itu belum belum itu jangan langsung menggunakan emergency itu lantas gimana Ustaz saat ini udah terjadi boleh nggak? ya Allah kalau misalkan mampu begitu mah ajaran Islam mesti begitu ngajarkan ya jadi istilah anak mudanya satu pondok dua cinta <laughs> Makanya kalau belum bisa begini jangan pakai dulu ilmunya. Gitu. Iya kalau jadi seandainya udah mampu begitu, itu mah anjuran begitu, Bu. Jadi kalau misalkan terjadi poligami makin bohongnya makin banyak itu berarti melanggar kepada aturan agama. Gitu. Makanya Ustaz boleh nggak terjadi begitu? Dianjurkannya begitu. Ustaz kok bisa bilang gitu? Iya, karena dulu begini Bu. Dalam sejarah Nabi Allah Ibrahim itu cintanya sama Siti Hajar, mohon maaf Siti Sarah Isi pertama, Quran menyebutkan sampai puluhan tahun, belasan tahun belum Allah anugerahkan karunia anak. Sampai bahasa Al-Quran Allah abadikan sampai sekarang tuh. Dari mulai surah As-Sofat ayat ke-99 ayat 100. Bahasa Quran menyebutkan Rabbi habni minas solihin bigulamin halim. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, tolong apa berikan saya keturunan. Nikah dengan Siti Sarah belum punya keturunan. Akhirnya Siti Sarah ngucap, ngomongnya ngomong bahasa sini aja dah Bu ya. Abang, iya Neng, kita nikah udah puluhan tahun, betul? Lantas kenapa? Bang, kita belum punya keturunan. Ini yang ngomong Siti Sarah loh Bu. Siti Sarah loh ya. <laughs> Iya bukan ibu-ibu kamu zaman sekarang nih. Biar tahu jangan kesinggung dulu. Apa kata Siti Sarah? Bang, gimana kalau sekarang abang nikah lagi? Saya nggak nanya ibu loh. <laughs> ya, bukan ibu kata saya bilang. Yang ngucap siapa? Dasaran memang Ibrahim cintanya cuma hanya pada Siti Sarah? Enggak. Cukup kita berdua dengan Siti Sarah. Itu Ibrahim dengan Siti Sarah. Akhirnya ini yang betul-betul pengen banget Ibrahim nikah lagi Siti Sarah. Akhir bagaimana? Dari seorang budak yang dimerdekakan dicarikan calonnya. Nah, eh, begitu Pak. Ya, ya, ya, ya. kalau udah bisa begini sih. Ya. nah akhirnya yang nyuruh nikah ya dia yang mencarikan calon juga dia sampai-sampai bukan dongeng ini yang menjadi saksi ketika pernikahan di Jadi nggak main umpet-umpetan kayak zaman sekarang tuh pakai nikah kayak siri ya, gitu kan ya siri kan itu sembunyi-sembunyi bu gitu nah itu jadi istilahnya bukan pakai umpet-umpetan lagi betul-betul satu pondok dua cinta Betul, ditempatkan dua satu rumah, dua istri. Eh ternyata ibu begitu nikah dengan Siti Hajar, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim yang tadi. Baru hitungan beberapa ya bulan kelihatan benih-benih kepada Siti Hajar mulai hamil. Ya. Akhirnya melahirkanlah Nabi Ismail. Iya. Eh ternyata tadi yang nyuruh nikah siapa? yang nyariin calon siapa? Yang namanya jadi saksi siapa? Gitu eh yang cemburu dia juga ibu tuh. <laughs> ya, jadi kalau bicara cemburu mah bukan hanya jamaah ibu-ibu itu salam aja, bukan hanya baca BCC doang, bukan hanya si Taufik Rohman aja, bini Nabi gak bisa cemburu juga tuh. tuh. Oh, akhirnya dari situlah Nabi Ibrahim mendapat mandat. Akhirnya kalau cerita panjang dia menjelajahi dari mulai sungai Efrat, Tigris terus sampai menjadi tapak tilas adanya rukun Islam yang kelima. Jadi bagaimana saat jawabannya? Itu kalau misalkan kan memang bisa begitu harusnya begitu jadi betul-betul adil <laughs> gitu. oh, satu gitu ya? rumah, ya satu rumah dua istri ya iya. Ustaz iya. asal bisa menjaga perasaan masing-masing gitu ya iya. <laughs> Bisa bisa aja ngomong ya Bu ya <laughs> Baik deh, langsung aja deh pertanyaan berikut Bu. Ada lagi? Oh, silakan iya, Ibu. Ayo. Aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Sondiamar. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Iya. Akhir-akhir ini saya sering melihat anak-anak yang betah kali main di rumah. Karena fasilitas permainan di rumahnya itu cukup lengkap. Sehingga mereka itu jarang keluar rumah dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima ya. kasih. Hmm, hmm, hmm, ya, kalau misalkan memang makanya tugas kita sebagai orang tua untuk memantau memantau dalam artian karena juga kita nggak munafik nggak sedikit orang anak orang terpandang yang tergelincir asbab lingkungan gitu apalagi kondisi zaman sekarang gitu loh bu ya mohon maaf yang namanya narkoba pergaulan bebas jadi boleh kita sebagai orang tua membatasi akhirnya dengan solusi apa kita persiapkan sudah sarana bermainnya gitu nah cuman juga dalam artian kita sebagai orang tua boleh juga untuk mengarahkan jangan sampai khawatir jadi kuper gitu ya ya kebangatan betul-betul nggak keluar rumah Namanya tugas kita sebagai orang tua terutama suami ya istri pun nggak juga menutup kemungkinan dikala suami ada di rumah apalagi anak kita laki-laki ataupun perempuan bagaimana cara mengajarkan sosialisasinya apakah lewat ke media oh di tempat kita ada masjid ada sarana pengajian jadi jangan kita doang sebagai bapak atau ibu yang hanya ingin mendapat kebahagiaan akhirat anak kita kita aja. Atau apakah medianya kalau cuma lebaran doang jangan setahun dua kali gitu kan silaturahim. Jadi juga boleh seandainya kita mengambil kesimpulan takut nanti lingkungannya malah terprovokasi dengan negatif, boleh. Cuman dengan tetap ketentuan kita pantau begitu atau kadang asik bermain terkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar nah tolong dok yuk begitu boleh bu ya uh kadang mungkin main di rumah, main di luar rumah juga ya Ustaz ya iya. tinggal dipilih-pilih waktunya ya Bu ya gitu. Ya, baik. Nah Ustaz juga kita kalau misalnya e, berbicara dari rumah tergantung bagaimana penghuni rumahnya ya Ustadz ya. Betul. Nah, kita tidak ingin rumah menjadi e, suasana panas ya penghuni rumahnya itu mohon maaf suami istri suka berantem gitu ya Ustadz ya. Nah. Anak dan e, orang tua juga sering berantem gitu nah. Saya yakin dengan kita selalu ke, e, apa di dalam rumah itu sendiri itu keteduhan, penuh dengan teduhan bagaimana kita sendiri yang punya rumahnya yang bisa memanage rumah ini mau adem apa mau panas gitu ya, Betul. ya Ustaz ya. Nah bagaimana Ustaz supaya saya yakin di setiap rumah tangga pasti ada masalah. Untuk istilahnya tidak dikit-dikit keluar rumah, dikit-dikit kabur ke rumah orang tua gitu. Ustaz, solusi yang terbaik adalah ya sudah disatukan dalam rumah juga gitu kan. Pengennya seperti itu ya Ustaz ya. Betul, betul. Iya. Ya. ya. Jadi wah, dari hadis yang tadi di awal udah saya kemukakan, sinari rumah-rumah kamu dengan bacaan Al-Quran dan memperbanyak sholat sunnah atau salawat kepada Nabi itu menjadi kata kuncinya. Nah kalau rumahnya udah dipakai sholat sunnah kan begini kesimpulannya bu, kalau sholat sunnah udah gak pernah apalagi? Iya. Sholat apa bu? Hah? yang jawab ibu ya bukan <laughs> saya iya gitu itu sebagai kata kunci iya. ya bagaimana akan timbul kenyamanan yang sesuai redaksi Nabi rumah adalah surgaku habis kita ngaku Islam KTP kita Islam tapi giliran prakteknya cuma salam doang tuh inya hilang kan gitu jadi kita nggak pakai itu akan timbul mohon maaf kita enggak kita sholat aja kadang-kadang huru hara yang namanya malapetaka godaan dari setan itu banyak apalagi Betul gitu. Jadi siapapun orangnya termasuk rumah ustadz kayak, rumah kiai kayak, rumah ajengan kayak, rumah ustazah penyampai agama, tapi di dalam rumahnya nggak pernah diper hati-hati siap aja. Iya. Gitu dari kegerasangan itu kan timbul. Iya. Ya, hawa panas di akhir nanti gesekan. Iya, iya. Antara pendampingnya di dalam. Iya, baik Ustaz kita akan lanjutkan. Iya. Dan tentunya pemirsa setelah yang satu ini Ustaz Taufik Rahman akan memberikan kesimpulan di tema kita pagi ini. Tetapi iya. sama kami di titik yang Kolbu. Insyaallah. Insya Allah. kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas rumah dalam nuansa islami dan Alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir pada pagi ini tapi sebelum Ustaz memberikan kesimpulan nih Ustaz uh, eh, ini ada saya selalu ditanya oleh tiap orang gimana sih untuk bisa mewujudkan uh, nuansa islami di dalam rumah gitu. Jadi ketika kita dalam keadaan penat, dalam keadaan capek gitu, kita inginkan Ustaz setiap kita di dalam rumah tuh selalu dengan penuh kehang, apa hangat gitu ya. Jadi kadang suka ada misalnya mohon maaf ada yang enggak kayak kalau di rumah tuh apa ya kayak ke, kayak dalam neraka gitu semuanya panas gitu nggak kondusif gitu. Jadi mendingan lebih banyak orang tuh menghabiskan waktunya malah di luar rumah, Ustad Iya. Silakan, Ustadz Uh -uh. Ini makanya yang udah banyak nggak dipakai oleh orang sekarang. Kalau orang-orang tua kita duluan masih banyak memakai Makanya istilahnya kalau orang Jakarta bilang itu setiap rumah ditempatkan sampai ada tempat istilah mungkin ibu pernah dengar yang lebih tua dari saya. Ada istilah kamar sembayangan. <laughs> Ya, istilah orang Jakarta begitu. Jadi ini apa karena kalau kita lihat sejarah Nabi hijrah ke Madinah itu kita lihat Nabawi belum asik keren ke sekarang lapangan cuma Nabi patok dengan pohon korma yang istilahnya itu tempat biar nggak dipakai udah warawiri lagi khusus makanya dalam bahasa hadisnya Allah berikan lima kemuliaan kepada kanjeng Nabi, enggak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Salah satu di antara yang lima apa bahasanya? Wajuilat liyal ardu masjidan watu horon Allah jadikan buat aku dan umatku buka bumi ini adalah tempat sujud. Ini yang orang-orang sekarang suka lupakan. Rumah boleh harganya 3M, saya ingat 3M ingat ini nih iya dia lagi ngetren sekarang ya buat orang tuanya dilupain rumahnya kayak gubuk tapi rumahnya di kelapa gading hebat banget ya dia biasa nggak sebutan namanya bu ya itu nah ah, ini boleh dikatakan dia lupa dia lupakan Tolong kita setiap kita, ya mudah-mudahan ibu ini setelah ngaji begini, pemirsa tipiuan ada di rumah, buat kita tolong tempatkan di rumah kita satu kamar, nggak mesti kamar besar, yang itu tempat udah nggak dijadikan tempat tidur, nggak dibuat warawiri buat orang jalan, khusus buat kita munajat. Musolah di rumah. Betul. Subhanallah. Jadi betul-betul menjadi apa dan di situ nanti akan ya Allah yang memberikan kepada yang mempunyai apa imbas ketenangan, kenyamanan. Jadi jangan kita pindah-pindah, tempatkan. Ya, ukurannya buat kita munajat di saat nanti kita tengah malam bangun, di situ kita ibadah. Begitu, Pak. Dianjurkan, Pak jangan menyalahkan rumahnya ya Ustadz ya, tinggal bagaimana kitanya ya Ustadz kitanya ya. yang manage. Betul, kadang hmm. Iya. suka itu juga pusing ah kalau di rumah mendingan udah banyak di luar rumah, ngopi, ngape <laughs> gitu loh iya. Ustadz kan. Ya. Iya. Sepertinya seperti itu, tapi Betul. jangan sampai kita akan seperti itu. Karena bagaimanapun juga rumah sudah ya pasti dihuninya oleh satu keluarga yang insya Allah selalu harmonis, yaitu tadi rumah dipakai untuk ibadah ya Ustadz yeah. ya. Nah, uh, Ustadz kalau misalnya kita tadi bicara mengenai nuansa uh, rumah nuansa islami, tapi ada yang lebih penting adalah rumah dalam hati di sini ya Ustadz ya. Hati kita selalu dipakai untuk ibadah juga ya Ustadz. Ya. Otomatis ketika ditempatkan rumahnya dia nggak lupa perintah yang lima waktu, apalagi dia kerjakan sholat-sholat sunnahnya, dia perbanyak walaupun nggak mampu satu juz sehari, ya minimal setengah juz, nggak mampu setengah juz minimal tiga tiga tiga lembar lah tiga lembar masih nggak mampu satu lembar lah satu lembar masih nggak mampu satu ain lah satu ain masih nggak mampu minimal sebelum berangkat kerja mama ayah dalam kondisi wudhu ambil dulu mas kawin dulu kegiatan nikah kan Al-Quran dia baca Bismillahirrahmanirrahim Sodakallahul adzim jadi patihah kelar tujuh hari karena di kredit sistemnya itu aci masih boleh ya misalkan dipakai begitu nah insya Allah gitu jadi nggak mesti harus apa namanya kita kejar paket ke Ramadan seminggu kelar tiga kali khotam kelar Ramadan itu Quran diselimuti gimana bu tapi saya cerita bukan orang penganggil jadi tipian di sini bukan ibu ini saya lagi cerita orang kampung saya loh bu jangan disinggung nah jadi begitu mbak itu yakin kalau dilaksanakan begitu yang mempunyai bukan hanya yang punyanya itu akan menarik rezeki kepada yang mempunyanya anak pada sehat semua nggak keluar masuk rumah sakit aja gitu kan iya nah jangan nggak ngerti rahasianya ya bagaimanapun juga dalam dalam rumah itu apalagi suami istri gitu ya kita kebayang kamu ya kak apalagi suami ya yang bekerja di luar rumah kalau mohon maaf sebelum bekerja sudah ribut-ribut juga pasti di tempat kerjanya pusing juga ya Bukan ya? memang ya, saya nggak nggak nggak menafikan di antaranya kata kanjeng Nabi kalau tadi disebutkan siro, apa rumah yang luas alias tadi maksudnya hatinya ya yang iya, luas betul. kemudian pancaran cahaya yang di dalamnya bacakan ayat Al-Qur'an sholat sholat sunnah memang disebutkan lagi kalau kanjeng Nabi disebutkan Nabi antaranya zauzah solihah yang di dalamnya ditempati oleh istri yang solihah ini juga menjadi pendukung juga loh, Bu. Iya, iya, iya. Ya, memang suami pulang dari mana-mana, iya. masih panas, sepatu belum buka. Emang mungkin usai saat itu lagi kurang mujur kan gitu. Iya, iya. Belum nanya, belum buka sepatu, masih panas. Lantas suami ngomong, "Neng" atau "Mbak Mama" atau "Mami", apalah istilahnya, apa ya yang ini kebetulan kita kurang mujur. Begitu kadang-kadang kadang nggak -kadang, soleh, ah, habis tuh laki, emang dasar laki gubuk loh. <laughs> Nah ini nauzubillah Kalau perlu perlu jangan langsung ademkan dulu tuh menjadi pengadem kata ibu kasih minum dulu <laughs> iya begitu sekali, ya kalau ya. perlu tanya papa iya. mau air putih <laughs> mau teh apa mau kopi apa mau langsung susu <laughs> ya maksudnya minum susu gitu bu ya Iya baik, nih subhanallah berarti Begitu. kita ingin menjadikan rumah kita dalam nuansa islamis Tergantung bagaimana kita sendiri sebagai seorang istri harus bisa menjadikan istri yang soleh ya Ustaz ya Betul sekali Iya hmm. baik deh Ustaz Subhanallah kita mendapatkan ilmu yang banyak sekali Bu ya di pagi ini ya Bu ya Semoga kita selalu senantiasa memberikan rumah kita adalah rumah yang di dalamnya itu soal, kita selalu sebagai um, hamba Allah yang selalu beribadah, bersolawat dan berzikir agar rumah kita itu tadi selalu adem gitu ya Ustaz ya Baik Ustaz Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Cici. Alhamdulillah sudah uh, di penghujung acara dan terima kasih. Ya, syukur-syukur Mbak Cici Kirani pakai mukena pembahasan ini bisa bermakna. Amin, amin lain. Insya Allah kita ketemu lagi dengan tema yang lain ya Ustaz. Ya, ibu-ibu terima kasih Bu ya sudah nemenin saya. Insya Allah kita ketemu lagi. Salam untuk teman-temannya yang lain. Insya Allah kita ketemu lagi juga. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus saksikan Fitrian Kobus setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah pagi hanya di One. Menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Sekirani Kirani, Ustadz Taufik Rahman, serta Ibu hadir di sini, beserta kru juga. Pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.